Hadirin azakumullah telah diuraikan pada majelis yang pertama bimbingan-bimbingan Islam dalam berinteraksi dalam bermuamalah bimbingan tersebut untuk semua umat manusia interaksi dengan siapa saja secara khusus bimbingan-bimbingan tersebut diperuntukkan untuk kaum muslimin interaksi dengan umat Islam secara khusus dikarenakan mereka seagama dengan <coughs> bimbingan-bimbingan tersebut lebih ditekankan lagi ketika berkaitan dengan orang-orang yang punya kedekatan dengan kita, orang tua, famili, kerabat, tetangga, dan semisalnya. Lebih khusus lagi, bimbingan-bimbingan tersebut di atas harus diterapkan ketika berinteraksi dengan ikhwah yang berkomitmen berislam di atas sunnah komitmen untuk menjalankan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW interaksi di antara ahlus sunnah muamalah itu diterapkan ketika menjalankan ukhuwah Islamiyah ya akhlaknya harus lebih lebih e, baik akhlaknya harus lebih bagus etikanya harus lebih bagus kelembutan kesantunannya harus lebih mendalam, lebih terasa. Ya, bimbingan-bimbingan yang lain juga harus lebih terapkan. Manzilah kedudukan masing-masing orang diperhatikan, topiatnya juga demikian diberikan yang terbaik untuk mereka dikarenakan ada hak khusus mereka di bunda. Kalau kita bisa berakhlakul karimah dengan masyarakat, maka harus lebih menunjukkan akhlakul karimah dengan para ikhwan. Kalau kita bisa lemah lembut kepada masyarakat, maka harus lebih lembut lagi dengan para ikhwan. Kalau kita bisa memposisikan masyarakat sesuai dengan manzilahnya masing-masing. Kita pun juga demikian dengan para ikhwah. Ketika kita bisa interaksi dengan semua masyarakat sesuai sesuai dengan karakternya, dengan topiatnya, Kita pun juga harus demikian bisa berinteraksi dengan para ikhwah sesuai dengan tabiat dan karakternya. Terapkan mudah mudarat, jangan mudahana. <clears throat> Namun para fikum dalam babul ukhuwah ada hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah intiqaul ikhwan. selektif dalam mencari ikhwah, mencari sahabat karib yang kita berikan ukhuwah kita kepada mereka. Ini etika sekaligus prinsip. menentukan agama kita, yang menentukan prinsip kita. Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Ahmad dan Tirmidzi wa ghairihima dan dia hasan di dzatih dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Khalil sahabat karib bukan semata-mata teman, bukan semata-mata masyarakat. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan kita, spesial dengan kita hubungannya, sangat erat, sangat dekat, sangat karib. Ini yang disebut dengan muamalah khusus. Bukan muamalah umum. Ini namanya muamalah khusus. Ini ranahnya ranah ukhuwah islamiyah secara khusus. Disebut dengan musahabatun khasah. Persahabatan khusus. Rasul mengatakan dalam riwayat tadi, orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat, dengan siapa dia bersahabat karib. Maka dalam perkara ukhuwah, ini beda dengan muamalah umum masyarakat. Orang yang kita jadikan sebagai sahabat dekat, sahabat karib, kita berikan hak ukhuwah kepada dia secara maksimal, ada ketentuannya. Paling tidak ada lima poin. Kriteria orang yang layak kita jadikan sebagai teman dekat sahabat, sahabat karib kita. Yang pertama yakuna akila. Orangnya harus akil. Cerdas. Bukan orang yang ahmak, yang dungu. Jangan bersahabat dengan orang-orang dungu. Jangan bersahabat dengan orang-orang bodoh, orang-orang tolol. Secara pikiran, akal, dan secara tindakan atau para sefih, orang-orang yang bodoh perilakunya. Tapi bersahabat dengan al-aqil. Ini modal utama orang yang berakal cerdas. Yang kedua, ayyakuna hasanul khuluq. Dia orang yang berakhlakul karimah. Carilah sahabat karib, sahabat dekat yang dikenal bagus akhlaknya, bagus etikanya, bagus karakternya, tobiatnya. Ya, orangnya jujur, orangnya penyabar, orangnya amanah, orangnya santun, orangnya lembut, orang yang menepati janji dan segala macamnya, akhlak yang mulia yang masyhur. Ini penting. Dikarenakan sahabat karib itu akan mewarnai kita. Kalau kita bersahabat dengan orang yang bagus akhlaknya, akhlak mulia yang dia miliki akan ditransfer ke, ke kita. Kita akan sama kayak dia. Yang ketiga, yakuna salihan ghaira fasiqin. Yang ketiga dia orang soleh. Dikenal dengan kesolehannya, ibadahnya, ketakwaannya bukan orang fasik. Bukan ahli maksiat. Jangan bersahabat dengan ahli maksiat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Jadikanlah orang soleh sebagai sahabat karibmu, teman dekatmu. Kamu kasih dia ukhuwah secara maksimal. Orang yang fasik akan mencuri agamamu, mencuri akhlakmu. Dia akan bisa merubah akidahmu, merubah akhlakmu, merubah perilakumu dengan kefasikan dia. Sahabat itu mewarnai. Kalau kamu bersahabat karib dengan orang orang yang jahat, yang fasik, kamu akan terbawa. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, kamu akan sama kayak dia terbawa menjadi orang yang soleh. <clears throat> Yang keempat ayakuna sunniyan ghaira mubtadi'. Dia seseorang sunni di atas sunnah bukan ahli bid'ah. Bersahabatlah dengan ahli sunnah Cari sahabat karibmu dari kalangan ahlu sunnah salafiyin. Jangan bersahabat karib dengan ahli bid'ah. Orang-orang yang dikenal menyimpang, yang sesat. Bahkan dilarang bersahabat dengan mereka. Ada wabah. Ini dimasukkan dalam prinsip Islam. Yang kelima. Allah yakuna harisan ala dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia. Jangan bersahabat karib dengan orang yang ambisius dunia. Bersahabatlah dengan orang yang zuhud dalam karat dunia. Bukan berarti tidak boleh bersahabat dengan orang kaya. Bedakan orang kaya dengan ambisius dunia. Kalau ambisius dunia menghalakan segala cara untuk itu. Kalau orangnya usahanya halal, usahanya mubah. Allah kasih rezeki yang melimpah jadi orang kaya, lain-lain pembahasan. Jangan bersahabat dengan ambisius dunia. Bersahabat dengan orang-orang yang uh, zuhud dalam perkara dunia, qanaah dalam perkara dunia, syukur dalam perkara dunia. Barakallahu fikum. Karena bersahabat dengan ahlu dunia kebinasaan. Dia akan membawa kamu kepada dunianya, kehidupan dunianya, akan binasa pada ujungnya nanti. Ini lima poin. Lima ketentuan. Orang itu dijadikan sebagai sahabat karibmu, teman karibmu. Kamu kasih dia musohabatun khosah. Persahabatan khusus. Muamalatun khosah. Interaksi khusus. <clears throat> Ukhuwa islamiyah ala sunnah. Dengan mereka-mereka ini. Ini teman dudukmu, teman majelismu, teman engkau sharing dengan dia, curhatmu. Engkau koordinasi bermusyawarah dengan orang semacam ini. Ya, yang di sekitar kamu orang seperti ini. Harus kamu pilih, kamu pilah, kamu saring, kamu jaring. Tidak sembarang orang. Ini kalau bahasa antum ring satu. Menurut bahasanya ya. Sangat dekat dengan antum berukhuwa Islamiyah di atas sunnah dengan mereka. Yang selain ini di luar. Dalam artian antum kasih mereka muamalah umum yang dibahas tadi. Interaksi yang bagus secara umum, kenal baik, Tur kata bagus, bincang-bincang seperlunya, tapi gak mendalam, tidak karib, gitu, dekat sekali. Semua orang baik, dengan orang-orang ini lebih baik lagi. Dengan orang-orang ini antum bisa apa saja yang terkait dengan pribadi kamu. Antum punya rahasia, <clears throat> sampaikan ke mereka, tolong Wah, kata Ini lebih spesial dikarenakan orang-orang khusus <clears throat> dalam muamalah kita. Barakallahu fiikum. Lebih khusus lagi ketika orang-orang ini tadi adalah orang-orang yang ada di tempat kita. Di daerah kita, satu tempat dengan kita, satu kompleks dengan kita, satu kaplingan dengan kita, satu ma'had dengan kita, satu pondok dengan kita. Ini min babil Lebih-lebih lagi harus kamu kasih yang terbaik untuk mereka. Kasih muamalah yang terbaik, kasih akhlak yang terbaik, kasih etika yang terbaik, untuk mereka. Dikadangkan mereka orang spesial kamu yang setiap hari kamu bersama dengan mereka. Lebih-lebih lagi kalau dia seseorang yang punya kedudukan. Dia seorang da'i, dia seorang ustadz, dia seorang mudaris, pengampu dakwah. Dan semisalnya. Ini lebih spesial lagi. Dikarenakan kelebihan dan keutamaan yang ada pada mereka. Kasih ahlak yang terbaik untuk dia lebih bersabar menghadapi cobaan yang ada, rintangan yang ada, gangguan yang ada, hal-hal yang kurang tepat ketika bersama-sama. <clears throat> Ini lebih spesial. Ini masuk ranah ukhuwah Islamiyah, adab-adab ukhuwah Islamiyah. Ini dibahas panjang oleh para ulama. Dikasih lebih spesial lagi. <clears throat> Sebagai penutup barakallahu fikum. Nanti kalau saya teruskan tek waktunya nggak ada pertanyaan ya. Terkait dengan ukhuwah Islamiyah dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Orang spesial ya, orang khusus. Ada beberapa poin penting yang harus perhatikan. Terapkan dalam kehidupan ukhuwah antum dengan salafi dan sunnah. <clears throat> yang pertama adalah husnuwan la su'uwan. Harus mengedepankan baik sangka husnuwan jangan mengedepankan suuwan kenapa dikarenakan yang di sekitar kamu ini asal-asalnya orang baik orang yang bagus alusunnah dia salafiyin dia maka segala sesuatunya kedepankan dulu husnuwan baik sangka dengan mereka. Kecuali nyata di depan mata valid, jelas, nggak mungkin kamu takwil. Ada perkara yang keliru, perkara yang salah, ada yang mencurigakan dengan alibi yang sangat kuat. Bisa antum sedikit suuban untuk antum cross check kebenarannya. Tapi hukum asal husnudzon. Dipahami? ya? Dengan itu tidak boleh kemudian tatabu'uz zallat mencari-cari aib orang, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari ketergelinciran orang lain, aibnya salafi dan segala macam. Adalah ya juz. Jangankan dengan salafiin, dengan muslim secara umum pun tidak boleh. Ini dikarenakan mereka orang spesial di sekitar kamu. Husnuban jangan suuban. Hukum secara zahir jangan kamu cari-cari aibnya mereka. Barakallahu fikum. <clears throat> Yang kedua, at-taghaful. At-taghaful itu maknanya adalah barakallahu fikum berupaya melupakan aibnya. Berupaya melupakan kesalahannya. Namanya taghaful, saling melupakan. Lembaran lama tutup, buka lembaran baru, saling tazakur mengingatkan perkara-perkara yang baik yang diingat kebaikan-kebaikan dia yang disebutkan kebaikan-kebaikan dia yang lebih ditonjolkan kebaikan-kebaikan dia Barakallahu bukan masa lalunya itu namanya taghaful namanya taghaful ini sangat penting dalam bab muamalah di antara ahlu sunnah. Penting dalam perkara ukhuwah ahlu sunnah. Ada muhim. Namanya taghaful. Kenapa? Dikarenakan masing-masing orang punya kesalahan. Masing-masing orang punya aib. Masing-masing orang punya uh, celah. Alpa, lupa, salah, dosa itu punya. Manusia biasa ya. Kalau prinsipnya itu taghaful, yang nampak akan indah. Yang buruk-buruknya, yang aib-aibnya dilupakan. Bukan dibiarkan, ada upaya memberikan teguran, nasihat, tapi jangan diingat gitu. Yang antum ingat selalu kebaikan dia, akhlaknya yang bagus, kesolehan orangnya, adabnya yang baik, andilnya dalam dalam dakwah, kiprah dia dan segala macamnya. Tonjolkan yang itu. Sehingga masing-masing memandang orang lain, memandang temannya dengan positif. Dengan pandangan-pandangan positif. Pandangan kebaikan. Sehingga yang ada adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Dengan prinsip namanya taghaful. Tapi kalau masing-masingnya selalu mengingat-ingat aib temannya yang ada suudzon. Buruk sangka akan muncul barakallahu fikum. Hmm? Ya, dia, dulu dia pernah begini, dulu dia pernah begitu. Dulu, dulu, dulu, dulu. Yang diingat itu dulu, dulu, dulu, dulu. Aib ini, aib ini terus. Makanya muncul negatif thinking. Akan muncul yang namanya su'ubon. Akan memperburuk ukhuwah Islamnya di antara mereka semua. Taghaful. Husnudhan <clears throat> la su'udhan. Taghaful. Saling melupakan aib yang ada yang diingat adalah barakallahu fikum kebaikan-kebaikan yang ada. Yang berikutnya adalah at-tanasuh. Ini harus ditegakkan prinsip saling menasihati. Adin nasihah. Disebutkan dalam asar dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya belum mengatakan al-mu'minu mir'atu akhih idza wajada fihi 'iban aslahahu Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Apabila mendapati ada yang kotor, ada kaiban, diperbaiki sama dia. Tidak Ditegur dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bagus, tawasi bihaqut tawasi sabr. Hakata saling mengingatkan, saling menasihati, saling tanasuh, tawasi bilhaq tawasi sabr. Dikatakan kita manusia biasa. Dengan tanasuh, dengan menasihati, kaiban akan hilang. Yang ada perbaikan. Tanasuh untuk perbaikan barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi khanatina azakumullah tafahum. Tafahum. Harus bisa memahami karakter, saling memahami karakter yang ada, tabiat yang ada. Dipahami bukan dalam rangka untuk mencari aib. Ini penting. Bukan dalam rangka untuk mencari celah kesalahan. Tapi tafahum saling memahami, memahami karakter untuk takamul, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Bukan saling mengumbar aib. Dia dalam bab ini sempurna demikian, yang ini kurang, lengkapi yang kurang. Dia dalam perkara ini zen, yang ini kurang bagus. Lengkapi yang kurang bagus. Terus begitu. Tafahum litakamul. Saling memahami untuk saling menyempurnakan. Saling mengisi. Kaiban-kaiban dilupakan, diperbaiki. Yang kurang-kurang diisi, disempurnakan. Sehingga semakin kuat, semakin kokoh. Semakin menunjang. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam interaksi, dalam berukhuwah, dalam beribadah, dalam perkara-perkara yang lainnya. At-tafahum ma'at takamul. Barakallahu fikum. Selebihnya ikhwan harus banyak membaca kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah adab berukhuwah. Di antara buku yang bagus kitab ditulis Abu Barakat Muhammad Al-Ghazi judulnya adalah uh, Adabul uh, sebentar Adabul Isyrah wa dzikrus suhbati wal ukhuwah ya adab persahabatan dan ukhuwah bukunya jangan terlalu tebal jadi bawakan kalam-kalamnya para ulama poin-poin penting dalam persahabatan, dalam ukhuwah Islamiyah. Sangat bagus untuk dibacakan barakallahu itu Selesai itu saya baca hatam di dengan para ikhwah di tempat saya. Dari awal sampai akhir kita bacakan satu persatu, kita uraikan dan kita minta masing-masing untuk menerapkannya. Alhamdulillah taala rabbil alamin. E, muamalah jadi enak, jadi bagus, jadi jadi jadi indah dikarenakan ada ilmu yang disampaikan kepada mereka barakallahu fikum wallahu tabaraka wa taala alam